سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والسلطان والكمال والجمال والجلال والكبرياء والجبروت ولا يموت ولا يفوت أبدا سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح semuanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar الأخطار اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد بأن تبتل وملحتنا صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوحي أمين وتكرمنا بنور الفهم وتوجع لنا ما أشكل حتى يفهم إنك تعلم ولا نعلم إنك أنت عذاب الغيوب وإنك على كل شيء قدير وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم أنت ربي يا الله أنكاف adalah Tuhan. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang wajib untuk disembah satu-satunya kecuali engkau. Khalatani yang telah menjadikan aku. Wa ana abduka dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika dan aku dalam perjanjianmu. Wa wa'dika mastata'tu dan aku akan berusaha sekuat mungkin untuk menepati janji-janjiku kepadamu. A'udhu bika min syarri ma Aku menjadikan engkau ya Allah sebagai satu-satunya pelindung dari segala keburukan nafsu yang ada di dalam diri. Aku unaka bi ni'matika alayya. Aku mengakui segala nikmat yang telah engkau berikan kepadaku. Wa aku ubi dan aku juga mengakui segala dosa, dosa dosa yang telah aku lakukan kepadamu. Fafirli, maka ampunilah hamba ya Rab, amin. Fafir lana, maka ampunilah kami ya Rab, amin. Fa'indahu la yakfirut unuba illa anta. Maka tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau saja. Allahumma antas salam semua. Wa minkas salam. Wa ilaika ya'udus salam. Fahajjina Rabbana bis salam. وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي اللهم إني أعوذ بك من الخبث Kau ketawa? Kenapa ketawa? WC. Ada yang salah sama doanya? Yang terakhir emangnya doa apa? Doa masuk WC. Subhanallah, Alhamdulillah, habis mental sehat, guru saya datang lagi, Masya Allah. Kasih jalan, kasih jalan. Eh, oh, jatuh. Oh, eh, jatuh. Udah, kan? Ya kurang ajar lu habis ditanggung lu. <laughs> Kurang ajar emang. <laughs> Beliau luar luar biasa. Dari doa yang terakhir doa apa? Doa masuk. Wede. Oh di sini ada orang juga. Doa masuk WD. Judulnya, ya, Judulnya Doa Mazu Tapi intinya adalah tetap doa. Intinya adalah tetap sebuah permohonan. Dari seorang yang sa'id. Dari seorang yang fakir. Yang miskin ilmu. Yang kurang amal. Yang gak sempurna dalam ibadah. Memohon kepada zat yang maha sempurna. Allah tabaraka wa ta'ala. Allah jalla Ibu, bu, bu, bau, bau. Tidak akan jadi WC kalau kita nggak masuk ke dalamnya dan kita nggak buang air di dalamnya. Jadi yang bikin jadi WC itu kita sebetulnya. Karena apa? Karena kotoran-kotoran yang ada di dalam perut kita. Jadi sebetulnya yang WC itu kita, Pak. Ya? ya. Yang WC itu siapa? Kita. Belum kotoran perut ditambah sama kotoran hati. hati. Kalau untuk urusan kotoran perut nggak pernah lupa kita buang. Betapa tunduk dan patuhnya serta taatnya kita kepada yang namanya kebelet. Hmm. Benar nggak? Hati-hati loh. Selama ini kita terlalu patuh, terlalu tunduk, terlalu taat sama yang namanya kebelet. Coba aja lu lawan kebelet. Itu jangan main-main loh. Makhluk Allah yang kecil nggak nampak, tapi kelihatan ekspresinya. Lalu kalau mulus gimana mukanya? <laughs> Mantep deh. Contohin, contohin. Ngeden malah lagi bro. Gaya, <laughs> gaya. Iya? itu gila Ya sekarang begini aja, mohon maaf lahir batin. Kita mau sombong sama Allah, kita mau ngelawan sama Allah, sama kebeletnya aja kita udah gak sanggup. Biar kata jenderal bintang 4 punya pasukan bala tentara bersenjata lengkap, lawan kebelet kalah. Ya Coba-coba aja kebelet dilawan, boker di celana. <laughs> Begitu ada orang berak di celana, apakah tidak terhina? Terhina meskipun punya pangkat. Ya bu, bu, bau, bau, bau. Lima menit lagi. Jangan lama-lama, enak banyak tuan-tuan guru di sini, masya Allah apa sehat, Alhamdulillah. Ini orang tua saya, ini guru saya. Dari kecil, subhanallah, Alhamdulillah. Sampai sekarang Allah panjangkan umur, Allah berikan keberkahan. Dan Alhamdulillah, turun temurun sekarang Habib Fakri yang mulai berkibar dan berbinar. Amin ya Rabbal. Amin. Terusin. Jadi jangan main-main sama yang namanya kebelet. Sekarang apa bukti kalau kita taat sama yang namanya kebelet? tengah malam, kita lagi tidur pulas, lagi tidur nyenyak, tiba-tiba kebelet pengen pipis, kebelet pengen buang air. Bohong kalau kita nggak dipaksa, disuruh bangun meskipun nyenyak tidurnya. Betapa taatnya kita kepada kebelet. iya kan? Betul. Ini, aneh nih. Kenapa sama kebelet sebegitu taatnya meskipun lagi nikmat tidur, kita bisa bangun? Anehnya, urusan ini kita nggak pernah kebelet. Padahal kalau mau dihitung ukuran kotor banyaknya, ini luar biasa. Aduh ya Allah. Tapi kenapa ini nggak pernah kebelet? Ya, ibu lihat ekspresi orang buang air besar. Bu, Kumpulnya ya? Kumpul umroh. Wah, masya Allah. Udah diumumin belum umrohnya? Oh, jadi ini nggak pulang karena umroh ya? Ah, gitu. Siapa ya, nggak kepengen umroh, benar nggak? Iya, ya Allah, ya Rabb. Diterusin ya, Bu. Lihat ekspresi wajah seseorang di saat kebelet di saat buang air besar, bahkan di saat kesusahan untuk membuang kotorannya, lihat ekspresinya. Betapa sangat serius dan sungguh-sungguh. Gak ada orang buang kotoran wajahnya santai. <laughs> Pasti, pasti, pasti pakai ekspresi. Contohin. Tapi anehnya kenapa di saat kita buang kotoran hati beristighfar nggak ada ekspresi? Padahal yang namanya ekspresi itu adalah sebuah ungkapan perasaan. Harusnya kan di saat istighfar, minta ampun, membuang kotoran hati, itu muncul wajah yang sangat dahsyat dari sebuah penyesalan atas dosa-dosa yang dilakukan. Kenapa justru tanpa ekspresi? Nah, ini contoh nih, ini contoh ya, ini sering saya lakuin. Ini lagi ngomongin diri sendiri nih. Mohon maaf saya batin ya, ini lagi ngomongin diri sendiri, bukan ngomongin orang lain Selesai sholat, beres. Umumnya, umumnya, ahlu sunnah wal jamaah, umumnya, begitu selesai sholat, di istighfar nggak bareng-bareng. Ya, bareng. Ya, umumnya ahlu sunnah wal jamaah, selesai sholat, dia istighfar bareng-bareng. Dambirullah al-azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه betul nggak? أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق وجبت علي ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأتون إليه Dan ini seharusnya memunculkan ekspresi yang dahsyat Cuma kadang-kadang diri ini mohon maaf lahir batin suka ngegampangin istighfar. Udah istighfar istighfar aja. Untuk ada yang mimpin, yang mimpin tahu tanggung jawab. Nggak di mana-mana yang namanya pemimpin tahu tanggung. Nggak sembarangan orang jadi imam. Dia bawa orang begitu banyak penyesalan dalam diri atas perbuatan bahkan yang dipimpin lebih merasa dirinya paling kotor daripada orang yang di belakang itu pemimpin sejati. Ibu, bu, bu, tahu, tahu. Eh bu, seorang istri mah harus bau kalau tidak bau bukan istri. Iya, Hakikat seorang istri itu harus bau yang pertama bau kasur, yang kedua bau dapur, yang ketiga bau sumur. Tuh hakikat istri sejati. Kalau istri nggak ada bau kasur, nggak ada bau dapur, nggak ada bau sumur, itu bukan bilik namanya. Bau kasur senang sama ilar suami. Tuh, ilar ada dua loh. Iler ada dua. Kan suami kalau ngiler dua dari atas sama dari Dan belum nikah jangan ngomong. Jangan ngomong. Meskipun dua tahun kejadiannya di kamar mandi dulu. Ya. Ini masa Allah. Ini mohon maaf. Saya nggak bisa nyampein apa-apa. Maklum Pak, yang bicara nggak lebih baik dari yang mendengar. Ya, saya kira lebih baik dari anak-anak ibu, dari suami ibu. Tidak ada jaminan. Belum ada jaminan sedikit pun dari Allah Tuhan dalam surga. Yang pasti ada jaminan adalah beliau Junjungan kita Nabi besar Muhammad. Oh, jadi kalau kau pengen selamat, jawabannya cuma satu. Ikutin aja beliau, nggak ada yang lain. Ikut beliau, yakin, bohong kalau tidak selamat. Apalagi dia ambil maksud berdiri tak terliwa Isajidina Muhammadin. Berdiri dalam barisan yang sama di bawah bendera Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Biarpun kita berdiri dari belakang, nggak jadi masalah. Yang penting satu baris. Daripada kita di depan, mau bareng sama Abu Jahal. Mau oh. ke depan, barengan Abu Jahal. Di IC lagi dikasihnya. Gak ada yang mau. Ya, lagi ini. Tadi. Baik, satu yang terakhir. Singkat, sederhana aja. Bang, ada satu pertanyaan orang bodoh. Ya, ini pertanyaan dari orang bodoh. Pertanyaannya simpel. Untuk apa kita dihidupkan? Ibadah. Takwa, ibadah. Jawabannya yakin pasti macam-macam. Ada yang bilang untuk ibadah, ada yang bilang untuk bertakwa. Padahal jelas dalam Quran, kita ini dihidupkan untuk dimatikan. Kalau diciptakan baru untuk ibadah. Untuk apa dihidupkan? Surat Al-Baqarah. Kaifatak puru billahi wa kuntum amwata fa'iyakum. Tumma yumitukum, tumma yu'ikum, tumma ilaihi turja'un. Bagaimana hei Jeffrey kamu bisa ingkar kepada Allah bisa kufur kepada Allah. Padahal dulu kamu tidak ada. Kemudian diadakan kamu alias dihidupkan. Kemudian dimatikan kamu. Kemudian kamu dibangkitkan lagi oleh Allah. Lalu kemudian kamu dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita hidup untuk di... Nah, jadi sekarang sebetulnya simpel aja bu. Ibu hidup cuma buat nunggu mati. Ya. Ibu hidup cuma buat nunggu mati. Kita semua hidup cuma buat nunggu mati. Allah tuh sayang sama kita. Antara hidup dan mati ini ada waktu yang berjalan. Allah nggak kepengen kita sia-sia. Makanya dikasih hiburan sama Allah. Seorang laki-laki dikasih hiburan seorang perempuan jadilah dia istrinya. Seorang istri seorang perempuan dikasih hiburan sama Allah laki-laki jadilah dia suaminya. Lalu asbab daripada itu suami istri Allah kasih hiburan adalah anaknya. Dan Allah gak kepengen di antara dan mati. Kita nganggur. Kita ketika kita dikasih kerjaan sama Allah. Tapi dasar manusia. Sifatnya kayak anak kecil. Soalnya lihat anak kecil bang. Kalau dikasih mainan. Gimana? Lupa. Begitu dikasih mainan. Lupa. Begitu mainannya diambil, direbut. Nangis. Berapa banyak seorang perempuan ketika suaminya diambil oleh Allah nangis, hilang iman, lupa kalau Allah yang menitipkan. Ibu, Bu, Bu, berapa banyak laki-laki ketika harus kecewa hatinya, ya perempuan yang pergi, apakah pergi dalam keadaan hidup ataukah pergi dalam keadaan wafat, kecewa, bilang, iman. So, nah ini yang repot. Antara hidup dan mati ada waktu yang diberikan sebagai sebuah permainan oleh Allah. Yang la'ibun. Gitu kan? Ini yang pada akhirnya bikin lupa. Ini yang bahaya. Ya sekarang nggak mungkin juga Allah Subhanahu Wa Taala nggak memberikan apa-apa. Kita hidup cuma buat tunggu mati. Kerjaan nggak ada, bini nggak ada, anak nggak ada, laki nggak ada, segala galanya nggak ada. Ngapa-ngapain juga nggak tahu? Akhirnya cuma apa kerjaannya? duduk di depan tetangga kanan kiri pada dong pada bengong kayak begini nengok eh udah mati belum belum <laughs> Allah nggak kepengen kita sia-sia makanya dikasih kerjaan sama Allah ya jadi kita hidup cuma nunggu mati nah Allah tidak kepengen antara hidup dan mati ada kesia-siaan Allah berikan sesuatu yang dahsyat suami dengannya bisa meraih pahala istri dengannya bisa meraih kebaikan, anak-anak dengannya bisa meraih pahala, dan segala pekerjaan dengannya kita bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin, amin ya Rabbal. Bu, ibu, tadi di bagian paket apa di bagian apa? Kuban umroh ya? Buat kemana itu? Semoga. Maka, oh, maka disebut apa? Tanah suci. Sekarang ujian tanah, ujian tanah. Tanah suci yang sesungguhnya di mana? Hakikat dari tanah suci di mana? Hakikat dari tanah suci ada di sini. Kemarin ada seorang guru yang menyampaikan bagian dalam ini Allah gabungkan tanahnya sama tanah suci. Artinya adalah apa? Ketika kita berada di tanah suci tapi ininya kotor, kira-kira ada manfaat nggak tanah sucinya? Tidak ada. Tapi biarpun kita di tempat yang kotor, tapi kalau ininya suci, insya Allah yang dahsyat sudah ada di tanah suci, ininya suci. Berangkat pergi haji, berangkat pergi umroh. Di sana punya semangat ibadah yang hebat. Begitu pulang, lupa mempertahankan akikat tanah suci itu. Ya bu? Bu? Bu? Hei! juga. Sama ibu-ibu perlu begitu bu? Pulang dari tanah suci lupa mempertahankan akikat tanah suci. Pada akhirnya menjadi bagian menjadi bagian aktivitas untuk sesuatu yang bahagia, untuk sesuatu yang membanggakan antara hidup dan mati tadi. Makanya sayang kalau pulang dari tanah suci nggak di, apa nggak dimanfaatin baik-baik. Contoh misalnya apa? Ada orang bang ngumpulin duit bisa pergi haji 41 hari dia berangkat. Eh begitu pulang di kampungnya nggak ada yang panggil haji sakit hati lu 4 bulan nggak ke masjid <laughs> Pertanyaannya berarti pergi hajinya buat siapa dia? Buat titel. Bukan buat Allah, buat kepengen dipanggil. Haji. Haji. Ah, sudah tidak ada manfaat. Ya. Dari sebelum pergi haji, dari sebelum pergi umroh, jadi manusia yang terdendam. Begitu pulang, kan harusnya hilang. Kan harusnya hilang. Tapi ternyata begitu pulang malah menjadikan dendam sebagai perhiasan. Orang yang paling menderita adalah orang yang memelihara sifat dendam. Aduh, tersisa minta ampun. Yang didendam tidur nyenyak. Kita tiap malam mikirin dia terus. Bangun tidur udah mikirin dia aja. Ah, ketika udah paling gak enak. Gitu kan? Nah, berangkat ke tanah suci, hakikatnya adalah apa? Membersihkan berala-berala yang ada di dalam hati Ternyata di hati kita tuh banyak berhala, Bu. Suami jadi berhala, istri jadi berhala, anak-anak jadi berhala, pekerjaan jadi berhala, kendaraan jadi berhala, perhiasan jadi berhala, aktivitas jadi berhala. Berangkat haji itu semua dihancurkan. Laksanakan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang masuk dalam Ka'bah membawa kampak menghancurkan seluruh berhala-berhala yang ada dalam Ka'bah. Makanya lihat tarbiyah ini. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك شريك له إنا الحمد والنعمة لك والملك لك شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شاريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك إلا الحمد والنعمة العاد والملك لك شريك لك berikan jalan buat guru kita kita doanya mudah-mudahan beliau senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan dan kebaikannya. Yakin beliau mah kebaikannya sudah banyak ya. Sudah menolongkan banyak santri gitu ya. Banyak pejuang-pejuang Allah. Amin amin ya rabbal. Amin amin ya rabbal. Alamin. Bu, Bu, Labbaik Allahumma labbaik ya Allah aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang memenuhi panggilanmu tidak ada sekutu bagimu ini bukti. Tidak ada sekutu. Berarti tidak ada yang lain. Makanya di sana aktivitasnya hanya menyembah Allah, menyembah Allah, menyembah Allah, menyembah Allah. Akhirnya kita menemukan titik-titik puncak inti ibadah. Apa kata beliau-beliau guru-guru kita para habaib? Puncak titik ibadah itu adalah kerendah hatian. Ya. Jadi begitu pulang haji, pulang umroh, makin rendah hati. Tidak sombong dengan gelar yang dimiliki. Ya, bang, bang, Uy, karena mau tanya bang, orang pergi haji pakai apa? Hah? Pakai duit sama pakai? Kaki. Ya duit bisa beli pesawat sama tiketnya. Orang mau pergi haji, pergi umrah butuh apa? Butuh duit sama butuh niat. Ilmu nanti insya Allah pelan-pelan sambil dipelajari. Orang pergi haji, pergi umrah butuh duit sama butuh niat. Ada orang punya duit nggak punya niat, kira-kira berangkat nggak? Kagak bakal bisa. Nggak sedikit orang yang setiap bulan punya uang 40 juta, 50 juta. Bahkan sampai ada yang ratusan juta. Hingga detik ini nggak juga pergi ke tanah suci. Kenapa? Karena kagak ada niatnya. Orang punya niat, nggak punya duit. Bisa berangkat nggak? Hah? Bisa? Bisa. Yang ngomong bisa lu harus buktiin lu. Yang ngomong bisa lu harus buktiin. Tahu dari mana bisanya? Kumpulin. Ya harus buktiin dong, ya kan? Agama itu kan adanya pada pembuktian. Dua tahun Rasul mampu membuktikan kebenaran agama ini. Ini kan masuk Allah. Gitu kan? Ya, Rasul bisa membuktikan kebenaran agama ini. Makanya orang cinta sama Islam. Kenapa? Karena Islam penuh dengan pembuktian. Islam jauh daripada kebohongan. Tuh kenapa Islam disebut al-Islam yaklu wala yu'la ada Islam tinggi, tinggi, tinggi dan dia ada lebih tinggi daripada Islam. Tapi pemeluknya tidak boleh tinggi hati. Oh, tapi pemeluknya nggak boleh tinggi hati. Hati mahal. Jadi kan? Apalagi kalau mengaitkan diri kepada inti ibadah. Inti ibadah itu adalah kerendah hatian orang makin ibadah makin rendah Haji, Ini sedikit cerita. Mudah-mudahan masih ada waktu apa ya? Apa Abang masih ada waktu ya? Lima menit lagi. <laughs> Ini buat nyemangatin. Buat nyemangatin yang apa yang punya duit. Ini cerita kisah nyata. Bu, ada pedagang nasi uduk bisa pergi haji dengan ongkos haji yang paling mahal di Indonesia. Tukang nasi uduk bang, Gimana nggak bisa berangkat haji dengan haji yang paling mahal? Cabangnya banyak. Surabaya ada, Bogor ada, iya. Bandung ada, Jakarta ada. Ya, nggak ya. nggak ya, begitu. Ini benar kita nyata. Suatu hari ada pedagang nasi uduk yang untungnya cuma dua puluh ribu, lima belas ribu. Iya. Datang ke rumah. Ada pedagang nasi uduk kan? Banyak. Nah, jangan. Jangan datang ke rumahnya lagi ya, misalnya. <laughs> Ini belakangan buruk datang ke rumah di cerita, Uje, saya pengen pergi haji. Saya pikir ini adalah sebuah informasi. Saya jawab, amin, alhamdulillah. Eh, aku ngomongnya makin kencang. Uje, saya mau pergi haji. Iya, alhamdulillah ibu. Uje, saya mau pergi haji, bagaimana caranya? Lah, saya mau nanya sama Uje, saya mau pergi haji, bagaimana caranya? Ya, ibu punya duit tak punya, jangan ngomong kalau nggak punya duit. Tapi saya mau pergi. Waduh, bingung juga. ibu punya usaha apa? Periodok. Kan Untungnya berapa? 20 ribu. Kadang-kadang cuma teban doang. Terus kenapa ibu yakin kalau ibu bisa pergi? Oh ya, kan gak kalau puluh rukun Islam lima. Saya nggak kepengen malu nanti diambil master bahwa rukun Islam cuma empat. Pinter juga ibu kata <laughs> Betul. Gue pikir yang namanya pinter itu hanya sarjana. Oh ternyata pintar itu tidak harus jadi sarjana. Bintang itu tidak harus jadi direktur. Nah, pedagang nasi uduk aja bisa pintar. Keyakinan yang membuat seseorang menjadi cerdas. Dia bilang apa? Ya Allah, ya memang saya kepengen malu. Kan kata Rasul engkau, uh, rukun Islam, lima, eh, masa ada cuma empat. Itu juga kalian yang beres semua. <laughs> Mantep juga nih ibu yakin. Akhirnya saya bilang begini, ya udah bu, jalan satu-satunya nabung. Nabung. Kapan beresnya? Lalu ibu bilang yakin. Oh, ya udah yakin pulang bu, dia beli tabungan setiap hari dia nabung. Begitu beres dagangnya nih, dia ambil uang lima ribu, dia ambil uang lima ribu, dia adepin ke atas. Ya Allah, berjadi, bocor. <laughs> Eh bener tuh ketawa lagi serius. Jadi setiap hari dia nabung tahu di sholat Jumat, lagi gue kalian ngasih, pokoknya di sholat ya dua rakaat. Ditolak tuh duit lima ribu, begitu kelas sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya cuma satu, diambil dulu oh, ya Allah. Pergi aja, koceng. Tiga bulan kemudian, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dia bisa dapat haji yang paling mahal. Lima ribu kali tiga bulan berapa ya? Hmm. Berapa? Kalau sebulan tiga puluh aja dah. Berarti sembilan puluh hari. Lima kali sembilan puluh berapa? Empat setengah. Empat ratus. Lima puluh. Lima puluh ribu kita daftar uang utuh lagi empat ratus lima puluh oh. Kekuatan niat. Pertanyaannya, ini cerita mau dilanjutin apa enggak? Lanjut. Kalau nggak dilanjutin, pembodohan menggoblokin orang namanya. Betul. Ini namanya ngejanjikin manusia. Ingat segala sesuatu ada asbab dan ada wasilah. Nah, wasilahnya apa? Ini si ibu tinggal di rumah tipe SSSSSS. Tahu kan? Rumah sangat sederhana sekali sehingga susah selonjoran. Maksud gua udah ampung-ampung banget dah. Itu di sebelahnya bertetangga dengan rumah yang miliaran. Ada suami istri yang sudah tua, anaknya di luar negeri semua Tinggal mereka di situ aja. Orang kaya sampai detik ini belum pernah pergi haji. Kebetulan suaminya pencinta nasi uduk. Ya, suaminya pencinta nasi uduk si goceng. Ya, nasi uduk si goceng. Waktu itu habis lebaran. Tahu sendiri dong yang namanya habis lebaran. Sebelum lebaran pembantu kan pada pulang kampung, bener nggak? Janjinya mau balik lagi, kagak balik lagi. Jadi pembantu kagak balik. Tahan diri, jangan marah dulu. Ingat, jangan suka memaki-maki musibah kecil. Jangan-jangan itu untuk menyelamatkan kita dari musibah yang besar. Hanya beliau, Masya Allah. Ya, jadi jangan memaki-maki musibah kecil ya. Jangan-jangan itu untuk menyelamatkan kita dari musibah yang besar. Istri karena sayang sama suami, bu, ngelihat suami pengen beli nasi, pengen beli nasi uduk, pengen makan nasi uduk kan enggak? tega, bener enggak? Iya istri yang benar Kalau benar mah tutup aja. Ini kebetulan dirinya benar nih. Alhamdulillah. Tapi Allah subhanallah ini seluruh luar biasa semua. Uh, ini istri-istri yang wajahnya subhanallah ya. Oh, oh. ini istri-istri yang wajahnya gak suka ngeluh sama Akhirnya istrinya jalan ke pedagang nasi uduk. Begitu sampai di warung nasi uduk, belum sempat beli ya ya Allah belum sempat beli belum sempat beli eh di ibu ini dengar doanya pedagang nasi uduk dengar dia ya Allah goceng kocak aja ternyata doa yang sangat sederhana itu tapi dimuati oleh keyakinan yang sangat luar biasa subhanallah mampu membuat bergetar hati orang yang mendengar ingat Segala sesuatu memiliki kendaraan. Untuk sampai ke sini kita butuh kendaraan. Untuk sampai kepada Allah kita butuh kendaraan. Apa kendaraannya? Yakin. Tanpa yakin kita tidak akan sampai kepada Allah. Ini itu begitu sangat yakin. Itu si pembeli begitu dengar doa begini, ngedek-dek kakinya. Ngedek-dek gemeter, tiba-tiba nangis. Pulang, nggak jadi belinya nasi Sepanjang jalan, Allah goceng. <laughs> Dia nyebut goceng, goceng, goceng. Gitu aja dia ngerti. Suaminya, begitu ketemu suaminya, mana sudah oh, goceng. <laughs> Lakinya mereka, lu kenapa sih goceng? Oh, goceng. Karena dia bilang, udah, lu tenangin diri. Kenapa? Oh, ini, Pak. Begitu saya mau sampai di tempat pedagang nasi uduk, eh saya tuh itu pedagang nasi uduk doa, ya Allah, mau jadi, jadi. Ya, gitu. Oh, terus hubungannya apa? Masa bapak nggak ngerasa sih? Ngerasa apa? Nah, kamu biasa aja. Bapak lihat pedagang nasi uduk yang ngumpulin setiap hari lima ribu, kamu cuma kepengen tadi aja. Kita sampai sekarang nggak pergi-pergi Pak. Apa Bapak nggak malu? Bapak bilang apa? Ini gara-gara penceramahnya juga. Uh, Kok penceramah di salah Tuh, gara-gara sujet. Kemarin gua denger sujet ceramah dia bilang apa? Ntar kalau orang pergi lagi di sono, dibalas habis-habisan. Kan gua jadi takut. <laughs> gua jadi takut, gua nggak pengen pergi. Gua tahu sendiri kan kerjaan gua dulu apa. Banyak duit kanan kiri yang katanya halal. Yang katanya alam, alam. Ya habis katanya alam, ya gue katanya juga gue ambil kan begitu akhirnya. <laughs> Udah deh Pak, Bapak kan gak tahu kapan mati. Kurang aja lu nyumpahin gue mati. Bukan ngingetin Pak, ngingetin orang punya duit, nggak pergi haji. Silakan pilih mau mati Yahudi, mau mati lagi, silakan pilih. Diem tuh Bapak, akhirnya keluar air mata. Hmm, satu. Lumayan dah, satu, keluar. Goceng. Terus Bapak bilang apa? Min, Lu ambil kunci dah. Mau ngapain? Kita pergi ke travel. Hah, serius? Bener. Tapi sebelumnya kita ke kampung sebelah dulu. Ngapain, Pak? Jemput si goceng. <laughs> Iya. Jemput si goceng. Coba lu. Itu sahabatnya hanya yakin kepada Allah, kemudian diikuti dengan perbuatan keyakinan itu. Nabung. Begitu sampai dijemput, ini si ibu udah beres-beres kan? Dia bilang apa? Maaf bu, nasi uduknya udah habis ibu eh, ibu goceng ibu kan? Ibu goceng. Apa maksudnya? Oh dia ingat kalau itu doa dia, dia jadi malu. Karena setiap dia mau berdoa, dia tuh melirik kanan kiri ngelihat ada yang dengar apa enggak. Eh. Karena dia ingat gurunya bilang apa? Kalau berdoa sebisa mungkin doanya jangan didengar sama manusia. Kalau pun sekalipun jangan dengar, biar Allah aja yang dengar. Itu dipraktekin ke berdoa kanan kiri ada orang Allah dan ternyata benar itu benar-benar di Allah datanglah ini orang ibu ibu mau pergi haji Maaf bang, maaf orang miskin bang, gak boleh diajak bercanda, kadang-kadang sudah sakit hati, gampang tersinggung. Marah dia, eh jangan gitu kamu ya. Ya kata saya suka saya punya diri, pergi haji dari mana lo? Enak aja kenal kalian ajak ajak gua. Eh bener bu, ibu kan ibu gua. Eh. ibu iya. Jadi saya dengar doa ibu, terus gimana? Saya mau pergi lagi, mau ngajak ibu, gara-gara ibu itu semua jadi sana. Oh, ibu nggak bercanda, bener terus. Oh, bentar bu ya, saya mau ngajak tahu anak saya jalan empat langkah, gabung. <laughs> Mas dalam anaknya keluar dari kamar. mak, oh, malu mau pergi haji. Mak, jika mak jangan nikah. Lo bener mau pergi haji. Itu ibu itu yang mau aja. Bu bener masih mau pergi haji. Iya, datang ya, tangga. Karena kan ribut sampai itu. Hmm. Kenapa, kenapa? Oh, saya mau pergi haji. Nangis semuanya orang. Terlihat makanya orang mau pergi haji akan terim berapa banyak sih. Yang pergi aku yang hantar saya. Iya. Yang pergi siapa yang nangis siapa. Bener kan? Hmm. Ini masuk Allah. Makanya jangan sepelekannya. Silakan dibuka hadis Arba'in syarah An-Nawawi nomor satu. Termasuk di hadis Bukhari nomor satu. Kenapa itu dibuka? Kenapa itu diungkapkan? Karena niat mampu menyelamatkan. Dan bukan tidak mungkin, niat juga bisa mencelakakan. Tergantung niatnya ada apa. Kita datang ke sini, niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Salabul menuntut ilmu, silaturahmi, dan mahabbah kita kepada para habaib. khusus para habib terus, Ya, Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin. Ya udah, itu aja. Pulang doa. Ya Allah. Jangan, jangan Allah terus goceng. Apa dulu niatnya? Masa Allah goceng kurang ajar kok? Ya Allah. Niatnya dulu sampein apa? Bang, kalau kita niatnya mah gampang. Ya Allah, mau kawin bocah <laughs> ya Allah cerita aja. Kawin lagi. Ya Allah ada manfaatnya. Jangan lupa setiap hari untuk selalu membaca dua kalimat syahadat dengan sungguh-sungguh. Ya, kita memohon kepada Allah mudah-mudahan begitu kita baca dua kalimat syahadat dengan sungguh-sungguh, disitulah akhir hayat kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Ummul Quran surat Al-Fatihah dikhususkan untuk beliau semua keluarga termasuk sahabat saya Habib Fahri Semoga Allah Subhanahu wa taala lancarkan terus semua perjalanan-perjalanan dakwahnya dan setiap aral yang melintang adalah sebuah pahala untuk senantiasa menjadi anak tangga menuju surga Allah Subhanahu wa taala.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 ya boceng lu ada bocengin mah boceng saat boceng udah nangis <laughs> kita tenang aja ya Allah. Alhamdulillah. Ya, jadi begini nih sebab doa dan keridoan guru-guru para abai, para kiai dan doa orang tua. Yang masih punya ibu bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Beda sama yang masih cuma punya bapak doa. Bapak doa tiga kali baru didengar ibu sekali doang sampai luar biasa kalau nggak lagi itu kayak ya? baik ini saja Al-Fakir Ad-Da'if ilallah Miskin ilmu kurang amal nggak sempurna dalam ibadah Bahkan miskin pahala Mohon maaf yang sebesar-besarnya Hada bin Fadli Rabbi ya Allah Semua ini hanya karunia titipan yang kau titipkan kepada hamba Assalamualaikum warahmatullahi